بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-21 yaitu babu majaa annal guluwa fi kuburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah bab penjelasan tentang sikap gulu sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bersikap gulu atau melampaui batas terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, terhadap kuburan kaum muslimin khususnya lagi kuburan orang-orang soleh maka kita memiliki kewajiban dari dua sisi atau dua bentuk kewajiban. Yang pertama kita muliakan kita muliakan, kita hormati kuburan kaum muslimin terlebih lagi tentunya kuburan orang-orang soleh maka dari itu termasuk adab apabila kita datang di kuburan untuk berziarah kita ucapkan salam Assalamualaikum Ya ahlal kubur Minal mu'minina wal muslimin Nas'alullah lana walakumul afiyah Wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun ini diantara lafaz salam yang hendaklah kita ucapkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Demikian pula kita disuruh lepas sandal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang masuk pekuburan dengan menggunakan sandal beliau menyuruh sahabat tersebut untuk melepaskan sandalnya. Dan juga kita dilarang menginjak kuburan atau duduk di kuburan. Bahkan sekedar bersandar pun tidak dibenarkan. Jadi kita disuruh untuk memuliakan kuburan. Tetapi jemaah sekalian, sisi yang kedua atau bentuk yang kedua kewajiban kita kepada kuburan tersebut adalah tidak boleh melampaui batas. Jadi yang pertama kita wajib memuliakan Yang kedua Kita jangan sampai melampaui batas Maka dari itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyuqada alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri kuburan atau menyemen kuburan Beliau juga melarang membangun di atasnya. Beliau juga melarang duduk di atasnya. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atasnya. Kalau kita perhatikan, larangan di dalam hadis ini mencakup dua hal ini. Larangan membangun kuburan, menyemen kuburan, menulis di atasnya itu adalah larangan berlebihan. Larangan bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Tapi juga ada larangan duduk di atasnya. Ini adalah larangan, eh, ini adalah perintah untuk memuliakannya atau larangan menghinakannya. Ya. Jadi Inilah dua kewajiban kita Pertama kita muliakan Namun yang kedua Jangan berlebih-lebihan Jangan melampaui batas Ya yeah. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah Sikap berlebih-lebihan Di dalam Memuliakan Kuburannya orang-orang soleh Biasanya sebagian orang karena yang dikubur adalah seorang soleh, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka kuburannya dibuat tampil beda. Dijadikan terlihat lebih bagus, lebih spesial daripada yang lainnya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk membangun kuburan. Dan tidak ada dalil yang membedakan antara kuburan orang soleh dan kuburan orang biasa. Kuburannya para wali Allah dan kuburannya kaum muslimin secara umum tidak ada dalil yang membedakan, sama saja. Tidak ada dalil yang membedakan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah terlanjur dibangun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada pegawainya, pegawainya Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala ba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu Ketahuilah aku akan mengutusmu sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk membawa sebuah misi yaitu janganlah kamu biarkan ada satu gambar bernyawa atau patung kecuali engkau hancurkan dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi ini misi pengutusan Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan gambar-gambar bernyawa atau patung-patung dan meratakan kuburan. Namun meratakan yang dimaksudkan di sini adalah dengan membiarkan tanah sisa galian itu lebih tinggi daripada yang lainnya, dari lebih tinggi daripada bumi yang ada di sampingnya, yaitu kurang lebih satu jengkal. Kurang lebih satu jengkal, kuburan itu menjadi tinggi. Tinggi dengan apa? Dengan tanah sisa galiannya. Dengan tanah sisa galiannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah beliau menjadi khalifah, beliau menjabat sebagai pemerintah, maka beliau memerintahkan ini juga kepada pegawainya. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita benar-benar di dalam syariat Islam sangat dikhawatirkan manusia terjerumus dalam kesyirikan disebabkan perbuatan berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memuliakan orang-orang soleh dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian, penulis rahimahullah taala menyebutkan di sini Rawa Malikun fil Muwatta diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Imam Malik rahimahullah adalah Imam Malik bin Anas Imam dari Hijrah Imamnya kota Madinah di masa beliau Imamnya kota Madinah Dan beliaulah Guru Imam Syafi'i rahimahullah Bisa dikatakan guru pertama Yang Menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah Atau menjadi sebab Imam Syafi'i rahimahullah di kemudian hari menjadi ulama besar Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala salah seorang dari imam mazhab yang empat wafat pada tahun 179 Hijriah Beliau meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu dalam doa beliau Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Ya Allah janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah Kemudian beliau bersabda Ishtadda qawm Ishtadda ghadabullahi ala qawmin Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah Sangat besar kemurkaan Allah Terhadap satu kaum Yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah sangat besar kemurkaan Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan dan kekhawatiran beliau yang sangat besar terhadap umatnya jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan ini jemaah sekalian pelajaran pertama yang perlu kita petik di mana nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu takut dan sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus di dalam kesyirikan. Maka tentu kita juga harus takut. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah para sahabat. Kalau saja para sahabat masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjerumus dalam kesyirikan, tentu kita harus lebih takut lagi. Kita harus lebih khawatir lagi. Dan pada bab sebelumnya telah kita bahas inilah salah satu sebabnya mengapa kuburan Rasulullah SAW tidak diperlihatkan melainkan dikubur di di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dan tidak mungkin ada yang berani masuk ketika itu di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang berani masuk kecuali keluarganya saja seperti ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di samping ada sebab lain yaitu merupakan kekhususan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka dikuburkan di tempat di mana mereka wafat mereka dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Iya. Jadi ada dua sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam rumah beliau, tepatnya di kamar Aisyah. Karena dikhawatirkan kuburan beliau dipersekutukan dengan Allah atau diperlakukan secara melampaui batas dan juga karena memang para nabi dan rasul alaihi wasallam di kuburkan di tempat di mana mereka wafat. Ini kekhususan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Maka jemaah sekalian, kita pun harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan meremehkan kesyirikan. Harus terus-menerus merasa takut. Harus terus-menerus kita merasa takut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung kata Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim siapa lagi yang merasa aman yang tidak takut terjerumus dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja merasa takut. Artinya kalau ada orang yang nggak takut, nggak khawatir, maka dia adalah orang yang tertipu oleh syaitan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Nabi saja takut, Nabi Ibrahim saja takut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itulah riya." Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjerumus dalam kesyirikan. Tentu kita harus khawatir dan takut terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau begitu jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berhati-hati dan kita harus lebih semangat lagi lebih dalam lagi di dalam mempelajari ilmu tauhid dan mengenal kesyirikan serta mengetahui perangkap-perangkap setan di dalam kesyirikan karena jemaah sekalian dalam setiap dosa setan itu punya perangkap dalam setiap dosa setan itu punya perangkap dan seseorang itu kalau dia sudah masuk dalam perangkap maka dia tidak lama lagi akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Kalau dia sudah masuk di dalam perangkap kesyirikan. Jadi kita harus lebih waspada lagi. Dengan lebih giat lagi belajar tauhid dan mengenal kesyirikan serta mempelajari perangkap-perangkap setan yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Kemudian lebih semangat lagi dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya bersikap gulu terhadap kuburan para nabi dan rasul, demikian pula kuburan orang-orang soleh dapat menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Kemudian pelajaran berikutnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita dalam hadis ini bahwa termasuk sikap gulu berlebih-lebihan melampaui batas dalam memuliakan kuburan orang-orang soleh adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah menjadikannya sebagai tempat ibadah ini namanya gulu berlebih-lebihan walaupun orang yang melakukannya berniat baik maka dari itu termasuk pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini dalam beribadah itu niat baik saja tidak cukup. Niatnya baik. Apa niatnya? Beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau niatnya ingin memuliakan orang soleh, menghormati orang soleh. Maka niat baik saja belum cukup. Bisa jadi orang yang berniat baik malah mendapatkan dosa yang terbesar yaitu dosa mengada-ada dalam agama atau bahkan dosa kesyirikan. Harus selalu kita ingat jemaah sekalian dalam beribadah bukan hanya niat baik tapi juga harus dengan cara yang benar. Ini dua prinsip ibadah. Niat yang baik dan cara yang benar. Niat yang baik itu adalah jika kita niatkan semata-mata karena Allah dan cara yang benar itu apabila kita lakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini percuma saja kita beribadah kepada Allah bukannya mendapatkan pahala malah hanya mendapatkan dosa. Malah hanya mendapatkan dosa kalau kita tidak memenuhi satu dari dua rukun ini. Iya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah mendekati kesyirikan merupakan dosa besar. Mendekati kesyirikan merupakan dosa besar. Karena dalam hadis ini dikatakan sangat besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Kenapa Allah murka jemaah sekalian? Karena perbuatan mereka adalah perbuatan yang mendekatkan mereka kepada kesyirikan, menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Padahal jemaah sekalian, apa yang mereka lakukan di situ? Beribadah. Yang mereka lakukan di situ adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka lakukan itu justru justru karena itulah mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga kembali menegaskan kepada kita ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka niatnya baik, ingin beribadah di kuburan para nabi, di kuburan para wali, tentu mereka niatnya baik. Ya. Untuk beribadah kepada Allah. Ada juga yang niatnya supaya lebih berpeluang untuk diterimanya ibadah mereka karena yang dikubur ini adalah seorang wali yang dekat dengan Allah logikanya menurut mereka kalau kita beribadah di kuburannya maka peluang ibadah kita diterima oleh Allah itu lebih besar keyakinan seperti ini jemaah sekalian juga tidak ada dalilnya keyakinan seperti ini adalah termasuk mengada-ada dalam agama Orang yang terjerumus dalam kebidaahan jamaah sekalian bukan sekedar ucapan, bukan pula sekedar perbuatan, bisa saja keyakinan. Jadi bid'ah itu bisa saja berupa keyakinan, bisa pula berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah itu juga termasuk bid'ah atau mengada-ada di dalam agama. Jadi ini merupakan dosa yang sangat besar Sampai-sampai dalam hadis ini dikatakan Sangat besar Kemurkaan Allah Terhadap orang-orang yang melakukannya Iya. Dan dalam hadis yang telah kita bahas Di bab yang sebelumnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Karena melakukan hal tersebut Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidun al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Makanya jemaah sekalian, kemudian ulama berpendapat bahwa solat di masjid yang di situ ada kuburan atau solat di kuburan walaupun tidak ada masjid di situ. Maka ini sudah jelas terlarang di samping hadis-hadis yang telah kita sebutkan juga masih banyak hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Jangan pula duduk di atasnya. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah tempat ibadah. Masjid, tempat sujud kecuali WC, kecuali pekuburan dan WC. Jadi ini diantara hadis-hadis yang melarang solat di kuburan. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukumnya sah atau tidak. Jadi kalau hukumnya terlarang maka itu sudah jelas hadis-hadisnya sangat banyak. Hanya saja yang ulama berbeda pendapat sangat tajam apakah solat di situ sah atau tidak. Ya, Kebanyakan ulama berpendapat hukumnya sah tapi pelakunya berdosa. Tapi pelakunya berdosa. Ya. Dan Imam Ahmad berpendapat hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah jelas terlarang maka juga tidak sah. Iya. Bahkan ada ancaman keras, ada kata-kata laknat. Iya. Namun ada pendapat yang lebih tepat, yang pertengahan, pendapat ulama yang pertengahan yaitu tergantung niat dan tujuan orang yang sholat di situ. Kalau dia niatkan sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka sholatnya tidak sah. Jadi dia sengaja solat di situ bukan sekedar untuk menyembah Allah, tetapi juga untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut. Ini sebenarnya bentuk penyembahan, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal namanya ibadah itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu siapa yang solatnya untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut atau mencari berkah dari kuburannya dan yang semisal dengan itu maka solatnya tidak sah. Ya. Tapi kalau dia hanya kebetulan solat di situ, tidak ada maksud sedikit pun untuk mengagungkan kuburan tersebut, maka solatnya sah, namun dia berdosa kalau dia sudah tahu di situ ada kuburan yang disembah atau yang diagungkan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah penetapan sifat al-ghadab bagi Allah yaitu sifat marah. Allah memiliki sifat marah sebagaimana juga Allah memiliki sifat mencintai. Namun tentunya Allah marah dan murka kepada orang-orang yang pantas dimurkai. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, kita yakini sifat Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak boleh sedikit pun kita samakan dengan sifat-sifat makhluk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah memiliki sifat marah, manusia juga punya sifat marah. Namun tentunya tidak sama antara marahnya Allah dan marahnya manusia. Iya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam nuniyah beliau, faajabahu rabbul alamina du'aahu. Allah Rabbul Alamin telah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Wa ahatahu bi thalathatil judran dan Allah melindungi kuburannya dengan tiga tiga dinding. Jadi rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada tiga dinding yang kemudian menjadi penutup kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang tidak bebas untuk bisa datang di kuburan beliau. Ya, kecuali dari luarnya saja. Dan juga jemaah sekalian, belum pernah terdengar belum pernah terdengar sepanjang sejarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tempat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah terdengar. Belum pernah terdengar sepanjang sejarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tempat menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyembah beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan beliau sesuai dengan doa beliau di masa ini dengan keutamaan yang Allah berikan kepada negeri Arab Saudi. Ini termasuk penjagaan Allah. Penjagaan Allah terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi berhala yang disembah adalah Allah anugerahkan untuk menguasai kota Madinah adalah negara Arab Saudi yang mengerti perkara tauhid dan betul-betul melindungi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam menjaganya dari orang-orang yang akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kalau pergi berziarah ke Masjid Nabawi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berziarah ke kuburan beliau maka di situ pemerintah uh, apa namanya menugaskan ada petugas keamanan atau polisi yang menjaga di situ. Ditambah ditambah lagi seorang dai atau seorang pembimbing yang menasehati. Jadi petugasnya di situ minimal ada dua. Satu orang polisi, satu orang untuk memberi nasihat orang-orang yang melampaui batas di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kadang-kadang para mahasiswa yang berasal dari berbagai negeri juga diminta bantuan. Itu biasanya di musim-musim ramai seperti di musim haji banyak pengunjung mahasiswa dari berbagai negeri dimintai bantuan untuk ikut menjaga dan menjelaskan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing kepada pengunjung atau peziarah dari berbagai negeri. Iya. Ini termasuk keutamaan negeri Saudi Arabia betul-betul menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga jemaah sekalian ada mudarat lain di masa ini kalau orang berlama-lama di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudaratnya sangat besar dari segi kenyamanan dan keamanan. Ya. Karena manusia yang datang di musim haji atau di musim-musim tertentu seperti di bulan Ramadan itu sangat banyak. Kalau misalkan ada orang yang berdoa berlama-lama di situ saja, itu sudah membuat lalu lintas luar biasa macet. Ya. Yang punya pengalaman berziarah atau umroh di masa-masa seperti itu tentu tahu ini sangat menyulitkan ya dan membuat macet di kondisi seperti itu mudaratnya sangat besar sampai ada yang bisa mati jemaah sekalian kalau misalkan ada orang yang jatuh kemudian banyak orang mau lewat akhirnya dia terinjak-injak tanpa mereka sadari ya banyak terjadi kematian gara-gara hal seperti itu ya seperti contoh kemarin jamaah haji ada yang apa namanya melawan arus kan bikin macet akhirnya banyak yang wafat karena sebab itu jadi harus hati-hati ya kemudian jemaah sekalian penulis menyebutkan Walibni Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dengan sanad beliau dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid Imam Mujahid rahimahullah adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat ke-19 Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra terangkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga apakah bisa memberi manfaat kepada kalian ya ini maksud ayat yang mulia ini An-Najm ayat ke-19 dan 20 tentang Lata, Uzza dan Manat Apakah bisa memberi manfaat kepada kalian sehingga kalian sembah? Mereka pun menyadari tidak bisa memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Iya. Nah, jemaah sekalian, tentang Allat. Siapa itu Allat? Qala berkata Mujahid, "Kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabri." Allat ini asalnya adalah seseorang yang suka mengadon atau menumbuk gandum kemudian dicampur dengan minyak dijadikan adonan lalu jadi tepung uh, lalu jadi roti Iya, dia buat roti untuk siapa dia buat ini jamaah sekalian untuk para jamaah haji jadi dia ini orang baik orang soleh ketika itu suka membantu jamaah haji. Iya. Dan ini termasuk kebiasaan orang Arab yang sangat baik meskipun dari masa jahiliyah. Di masa jahiliyah pun mereka karena mereka mengagungkan Ka'bah, maka orang yang berziarah atau orang yang datang berhaji itu mereka muliakan. Padahal mereka kafir, mereka musyrik. Dan subhanallah kebiasaan baik ini masih mereka pertahankan. Orang-orang Arab masih mempertahankannya. Iya. Nah, ketika orang ini wafat, orang yang sangat baik ini wafat, apa yang mereka lakukan? Akafu ala qabri. Maka mereka berdiam diri di kuburannya. Jadi inilah awalnya yang mereka lakukan untuk menghormati dan memuliakan Allah orang yang soleh ini mereka berdiam diri di kuburannya. Berdiam diri untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mereka tidaklah menyembah orang tersebut. Kemudian kata beliau wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbasin. Ini juga pendapat Abul Jauza. Beliau adalah seorang ahli tafsir juga wafat pada tahun 83 Hijriah yang beliau nukil dari Ibnu Abbas Allah taala anhuma kana yaluttu sawiqa lil hajj Alat ini dia adalah orang yang suka membuat roti untuk jamaah haji. Jadi itu amalannya, amal solehnya. Ketika dia mati, mereka mengagungkan kuburannya dengan cara apa? Berdiam diri di kuburannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tidak semuanya penyembah patung, sebagian menyembah orang-orang saleh, bahkan termasuk orang-orang Nasrani sejak dulu sudah ada sampai hari ini pun ada siapa yang mereka sembah seorang nabi jadi jangan dikira mereka semuanya menyembah patung sebagian menyembah orang-orang soleh atau patung yang mereka sembah itu adalah wujud dari orang-orang soleh tersebut iya jamaah sekalian kita akan masuk hadis yang terakhir dalam bab ini Qala rahimahullah wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya ia berkata La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memberi penerangan atau lampu-lampu di pekuburan. Rawahu Ahlus Sunan. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Jamaah sekalian, inilah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Di sini ada tiga golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para wanita yang berziarah kubur. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengharamkan secara mutlak para wanita untuk berziarah kubur. Walaupun jamaah sekalian hadis dengan lafaz ini hadisnya dhaif Ya. Hadis dengan lafaz ini adalah doif. Nanti bisa dikasih keterangan dengan lafaz zairatil kubur, para wanita yang berziarah kubur, ini lafaz lafaznya doif. Syekh al rahimahullah mendoifkan lafaz ini. Tetapi ada hadis sahih, ada lafaz sahih yang beliau nyatakan sahih, yaitu dengan lafaz zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Jadi yang sering berziarah kubur itulah yang terlaknat. Kalau begitu, berziarah kubur bagi wanita jika dilakukan kadang-kadang tidak sering-sering maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan dan itu juga didukung dengan riwayat-riwayat yang lain seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah uh, Aisyah radhiyallahu anha di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah kubur. Demikian pula uh, seorang wanita yang mendatangi kuburan anaknya yang mendatangi kuburan anaknya dalam keadaan dia menangis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk bersabar. Kemudian wanita itu karena dia tidak tahu yang menegur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ilaika anni kamu menjauhlah dariku karena kamu enggak rasakan seperti yang aku rasakan itu kata dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia enggak tahu yang menegur dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia sadar ternyata tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersegera menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta maaf. Ini diantara dalil-dalil yang disebutkan para ulama, para wanita boleh berziarah kubur, tetapi dengan syarat tidak boleh keseringan. Dan apa hikmahnya jemaah sekalian? Wanita dilarang sering berziarah kubur. Dan juga tidak dianjurkan untuk mengantarkan atau menguburkan mayit. Nggak dianjurkan walaupun juga tidak terlarang. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Nuhina anittiba'il anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina." Kami dilarang mengikuti jenazah, maksudnya mengikuti untuk dikuburkan, namun larangan itu tidak ditekankan atas kami. Maksudnya tidak terlarang secara mutlak, maksudnya tidak sampai haram. Jadi hukumnya makruh. Iya. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dilarang mengikuti jenazah namun tidak ditekankan larangan itu. Jadi ini hukumnya makruh bagi wanita untuk ikut menguburkan mayit. Iya. Jadi tidak dianjurkan bagi wanita. Untuk berziarah kubur pun kalau keseringan malah jadi dosa, malah jadi dosa. Iya. Tapi kalau kadang-kadang maka semoga insya Allah tidak apa-apa. Ya, karena satu tujuan yang besar yaitu ingat mati. Ya. Kata Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang silakan berziarah karena itu akan mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Iya. Maka dari itu wanita diberikan keringanan untuk berziarah namun tidak boleh keseringan. Kenapa tidak boleh? Karena ada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Kenapa sebabnya jemaah sekalian? Kata para ulama, karena para wanita itu pada umumnya tidak sabar, tidak sabaran. Kalau mereka sering-sering berziarah kubur, mereka akan terjerumus di dalam dosa an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayit. Ini termasuk dosa yang sangat besar, meratapi mayit. Ini pada umumnya wanita, iya kan? Sampai di kuburan menangis, bukan hanya menangis, tapi juga menangis meraung-raung. Ini yang terlarang, iya. Dan juga tentu termasuk sebabnya disebutkan juga para ulama karena para wanita itu tidak sepatutnya banyak keluar rumah. Tidak sepatutnya para wanita itu banyak keluar rumah kecuali karena satu alasan yang mendesak atau sifatnya sangat dia butuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahilatil ula." Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti wanita jahiliyah dahulu. Jadi ini yang pertama, yang terlarang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para wanita yang sering berziarah kubur. Iya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukannya. Kemudian yang ketiga dilarang untuk membuat penerangan di kuburan. Membuat penerangan di kuburan. Iya. Ini juga terlarang berdasarkan hadis yang mulia ini. Membuat penerangan di kuburan ini juga terlarang. Kenapa? Karena itu juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan ketika kuburan diberikan penerangan itu termasuk memperlakukannya secara berlebih-lebihan. Iya. Lagi pula jemaah sekalian, untuk apa diberikan penerangan di kuburan? Ya. Apa manfaatnya untuk orang yang sudah wafat? Enggak ada manfaat bagi mereka sama sekali. Ya. Tidak ada manfaat bagi mereka sama sekali. Kecuali kalau kita kebetulan mau menguburkan di malam hari Ya boleh kalau ada yang wafat kita mau kuburkan di malam hari itu dibolehkan. Kalau misalkan tidak terlihat jalan maka tentu kita butuh penerangan. Kalau tidak ada kebutuhan untuk apa? Dikasih penerangan. Ya. Jadi ini juga terlarang. Kemudian kesimpulan hadis ini adalah larangan bersikap melampaui batas berlebih-lebihan di dalam memperlakukan kuburan ya sering berziarah eh, khususnya bagi wanita ini terlarang dan menjadikannya sebagai tempat ibadah dan membuat penerangan ini juga terlarang ya dan menunjukkan itu adalah dosa besar karena Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukannya ya terakhir jemaah sekalian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah bahwasannya larangan beribadah di kuburan itu bukan karena najis. Karena ini uh, alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW melarang kita sholat di kuburan? Alasannya karena najis. Iya. Maka alasan ini tertolak. Alasan ini tertolak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini secara bersamaan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan larangan membuat penerangan atau meletakkan lampu-lampu atau lentera-lentera di kuburan tersebut. Ya, tentu larangan mem, apa namanya? larangan membuat penerangan di situ bukan karena alasan najis, bukan karena alasan najis, tapi alasannya adalah agar kita tidak memperlakukan kuburan itu secara berlebih-lebihan karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi bukan karena najis, namun yang dikhawatirkan adalah kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Walhamdulillah, jemaah sekalian kita sudah selesai dari bab ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kuburan di masjid. Sepuluh tahun yang lalu saya itu itu lihat di internet di Masjid Nabawi itu di atasnya itu ada pocong digantungnya itu ya jadi manusia kayak gitu dibungkus dengan kain putih di di apa digantungkan di atas di atas uh, kuburannya Nabi. Terus satu bulan yang saya cek lagi itu itu pocong itu itu sudah dirubah dalam bentuk nisan. Barusan aja nih sekarang ini dicek lagi itu ternyata sudah hilang. Nah itu apa komentar dari Ustadz? Berarti selama 10 tahun itu tuh orang yang sholat di situ berdosa semua. Sekian terima kasih. tentang kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun sekarang ada tambahan, ada apa tadi pocong pak? Mayat, mayat ya. dibungkus. Mayat dibungkus di atas kuburannya. Ini berita-berita yang tidak benar. Ini cuma berita-berita apa? Foto-foto editan. Ya. Foto-foto editan bukan foto-foto yang uh, nyata, ya, tidak benar itu. Hanya foto-foto editan, ya. Dan tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita bahas. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau dan masjid beliau dibangun di masa hidup beliau. ya. Dan makanya kita nggak bisa mengatakan Nabi dikubur di masjid atau masjid dibangun di atas kuburan beliau. Beliau sendiri yang membangun masjidnya. Beliau sendiri yang membangun masjidnya. Ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, sampai hari ini pun tetap saja kita nggak bisa mengatakan rumah beliau bagian dari masjid. Tetap saja itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kuburan beliau, bukan masjid. Iya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini yang paling penting. Yang membuat apa namanya? pelebaran masjid sampai akhirnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkurung di dalam masjid, yang bikin itu siapa? Manusia. Orang biasa. Bukan nabi yang melakukannya, bahkan bukan pula para sahabat. Ya, bukan pula para sahabat. Dan para sahabat yang masih hidup ketika itu di akhir masa sahabat tersisa sedikit sahabat yang masih hidup itu mengingkari. Demikian pula ulama besar dari generasi tabi'in seperti Sayyid Ibn Musayyib rahimahullahu taala mengingkari perbuatan itu menjadikan kuburan Nabi apa namanya rumah Nabi SAW terkurung di dalam masjid semestinya jangan dilebarkan ke arah rumah beliau ya tapi yang melakukannya adalah penguasa di masa itu dan bukan dari generasi sahabat jadi mereka nggak bisa apa-apa iya artinya apa jemaah sekalian itu perbuatan manusia biasa bukan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah perbuatan manusia biasa itu kita gunakan untuk melawan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Saya mau sholat di masjid ini, walaupun ada kuburan. Alasannya apa? Alasannya Masjid Nabawi juga ada kubur Nabi SAW. Dia menentang hadis Nabi SAW dengan perbuatan orang memasukkan kuburan Nabi SAW terkurung di dalam areal masjid. Ya, walaupun sekali lagi tetap saja sampai hari ini tidak bisa kita katakan itu areal masjid karena itu memang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pantas kita gunakan perbuatan manusia untuk menentang. Hadisnya sudah jelas-jelas banyak sekali melarang kita sholat di kuburan. Kok kita gunakan perbuatan manusia untuk menentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pantas, ya. Orang beriman itu kalau datang ayat Al-Quran dan datang hadis kepadanya, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Sami'na wa Jangan cari-cari alasan untuk menentang. Ini bahaya. Ini bahaya besar. Iya. Apalagi alasannya apa? Perbuatan manusia. Dia gunakan untuk menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah begitu jelas. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang lainnya adalah Masjid Nabawi itu pengecualian. Karena memang Masjid Nabawi nggak sama dengan masjid biasa. Buktinya apa? Tidak samanya. Solat di situ sama dengan seribu solat di masjid lain. Bagaimana mungkin kita samakan? Bagaimana mungkin kita samakan masjid kita dengan Masjid Nabawi? Iya, seandainya kita sepakat di situ ada kubur Nabi SAW. Tetap saja kita nggak bisa samakan dengan masjid kita. Itu khusus. Ada hukum khusus. Buktinya ada pahala khusus untuk beribadah di situ dibandingkan dengan tempat yang lain. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Apa hukum solat di masjid yang di luar lokasi masjid, baik di depan atau di samping masjid, ada kuburan? Kalau di luar lokasi nggak masalah kalau di luar lokasi tidak masalah, ya. Hanya saja sebagian ulama berpendapat seperti Albani sepatutnya ada pagar yang membatasi. Ada pagar <coughs> atau jalan. Jadi jelas ini kompleks masjid itu kompleks kuburan. Dan sebagian ulama seperti di dalam fatwa lajnah daimah itu cukup ada dinding masjid maka sudah terpisahkan dengan itu. Kalau ada pagar tentu lebih bagus. Kalau masih di lingkungan masjid tapi posisi kuburan di luar tembok masjid, baik depan maupun samping. Kalau itu areal masjid biasa digunakan sholat, terutama ketika membeludak jamaah, maka sebaiknya kita tidak sholat di situ. Atau seharusnya kuburan itu dipindahkan. Seharusnya kuburan itu dipindahkan di pekuburan kaum muslimin, jangan di masjid. Iya. Yeah. Apalagi kalau yang mengubur itu adalah yang dikubur di situ adalah orang yang wakaf. Ini lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi jamaah sekalian. Karena dia sudah wakaf. Dia sudah wakaf untuk masjid, untuk kaum muslimin. Sudah bukan milik dia. Sudah bukan milik dia. Sekarang dia mau ambil lagi yang sudah dia berikan untuk kaum muslimin. Dia seperti membatalkan pahalanya kalau dia minta dikuburkan di situ. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan orang yang mengambil kembali sesuatu yang sudah dia berikan seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Jadi lebih tidak pantas lagi. Kita sudah wakaf tanah kita untuk kepentingan kaum muslimin, untuk ibadah, sekarang kita mau ambil lagi sebagian jadikan kuburan kita itu lebih tidak pantas, ya. Orang kadang berpikir akal-akalan berdasarkan akalnya saja dia, dia pikir kalau banyak orang beribadah di situ dan ada kuburannya di situ maka dia mungkin lebih selamat ya atau berpengaruh padanya padahal sama sama sekali tidak jamaah sekalian sama sekali tidak yang memberikan pengaruh adalah amal ibadahnya sendiri dan amal-amal jariah yang dia tinggalkan ya termasuk doa anak yang soleh dan doa orang kepadanya bukan karena adanya kuburan dia di masjid lalu itu berpengaruh dia menjadi lebih baik di akhirat wallahu alam ya silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi Aisyah mereka minta izin ke Aisyah karena itu kamarnya Aisyah. Iya. Jadi Abu Bakar dan Umar minta izin kepada Aisyah karena itu kamarnya Aisyah dan disepakati oleh seluruh sahabat. Enggak ada yang melarang. Iya. Makanya itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya. Adapun kaum muslimin yang lain kalau wafat harus dikubur di pekuburan kaum muslimin. Iya, jangan dikubur di rumah, apalagi di masjid. Dan juga kata para ulama, kalau dikubur di rumah, itu juga bisa masuk dalam kategori zolim kepada ahli waris. Iya, karena tanah itu sudah milik ahli waris. Dan juga kalau ada kuburan di situ, biasanya tanahnya itu jatuh harganya. Iya kan? Kalau mereka butuh mau jual tanahnya, karena itu haknya sebagai ahli waris karena ada kuburan tanah harganya menjadi jatuh ini juga disebutkan para ulama sebagai apa namanya ada sebentuk kedoliman di situ ya wallahu alam silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, pertanyaannya Ustaz, uh, kalau di Indonesia sekarang kan perkuburan itu banyak pola ahli warisnya apa ngasih te, bangunannya atau tembok mungkin sejengkal atau berapa. Jadi selama itu masih seperti itu, apakah yang membangunnya itu berdosa atau bagaimana? Atau uh, kalau tidak, kalau apa apa eh, tindakan kita untuk um, mengatasi hal demikian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oh, satu lagi Ustaz, biasa kan ditulis di situ nama si Anu lahir sekian, meninggal sekian. Tadi kata Ustaz tidak boleh bikin tulisan di atas kuburan. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Orang yang membuatnya maka dia yang berdosa, Atau keluarga yang menyuruhnya, mungkin yang buatnya tukang. Ya sama-sama berdosa. Ya. Keluarga yang menyuruhnya dan tukangnya sama-sama berdosa karena mereka tolong-menolong di dalam dosa. Iya. Jadi mereka yang berdosa dan selama bangunan itu masih ada mereka juga berdosa. Kecuali mereka sudah tobat tetapi belum mampu untuk mengembalikan kuburan itu seperti sedia kala. Ya, maksudnya belum mampu menghancurkannya menghancurkan bangunan ya ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya karena untuk menghancurkannya kita juga harus memperhatikan mempertimbangkan maslahat dan mudarat ya jangan sampai orang menghancurkan kuburan jadinya perang ya jadi jangan ada orang salah paham dia pikir kita enggak memuliakan kuburan padahal tidak seperti itu makanya uh, dulu yang menghancurkan kuburan adalah penguasa. Ali bin Abi Thalib dia perintahkan karena beliau adalah khalifah ketika itu. Ya, ada yang bisa melawan. Iya. Maka dari itu kalau ahli waris mau menghancurkan kuburan, ya harus dipertimbangkan dulu sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau kira-kira tidak ada mudarat yang lebih besar, maka tidak apa-apa untuk dihancurkan bahkan seharusnya itu yang mereka lakukan iya yang paling utama adalah taubat yang paling utama adalah tobat. Orang yang sudah melakukannya, dia bertobat. Persoalan harus diratakan, dihancurkan, itu persoalan berikutnya. Melihat maslahat dan mudaratnya. Kalau ada mudarat yang lebih besar, jangan dulu dilakukan, ditunda terlebih dahulu. Ya, Karena kaidah seperti itu, kaidah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. misalkan dia mau hancurkan kuburannya, nanti jadi perang keluarga. Ya. Jadi perang keluarga itu nanti juga terhalang dia mau berdakwah kepada keluarga sudah sulit. Ya. Jadi ditunda dulu kalau memang ada mudarat yang lebih besar. Kemudian yang kedua tentang menulis di atas kuburan. Hadisnya sudah jelas, hadis sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wa an yuktaba 'alaiha, menulis di atasnya. Hanya saja para ulama juga menjelaskan kalau misalkan tidak ada cara lain untuk mengenali kuburan kecuali dengan menuliskan namanya maka itu boleh kalau dulu Rasulullah SAW hanya meletakkan sebongkah batu untuk mengenali kuburannya Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu Nabi SAW meletakkan sebuah batu untuk penanda itu kuburan beliau ya yeah. Para ulama sebagiannya mengatakan kalau seandainya tidak ada cara lain untuk mengenali kuburannya kecuali dengan menulis namanya, maka ini tidak apa-apa, tapi sebatas namanya saja. Ya. Enggak perlu ditulis tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, apalagi ditaruh bintang jasanya, ya, riwayat hidupnya, ini tidak diperlukan. Jadi sebatas namanya saja sekedar untuk mengenali itu adalah kuburannya. Ya. Kalau memang tidak ada cara lain untuk mengenali kuburannya kecuali dengan hal seperti itu. Wallahu alam. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Uh, eh, Pak bagaimana kalau di samping rumah kita ada kuburan? Kuburan lama, jadi pada saat kita beli itu kita nggak tahu ada kuburan itu Pak Ustadz. Dan kebetulan kalau kita sholat arahnya itu menghadap ke kuburan. Apakah sholat kita sah dan bagaimana apakah rumah itu harus kita jual lagi atau tetap kita di saja? Makasih. Tidak apa-apa. Kalau ada pembatas, ada dinding. Sekedar Sama. dinding rumah aja Pak Ustadz. Iya. Oh. Sama dengan uh, pertanyaan tadi. Ada masjid di dekat pekuburan. Iya. Apalagi sifatnya sudah jelas kebetulan. Iya di situ ada pekuburan, ada masjid. Mungkin awalnya berjauhan. Tapi karena yang dikubur makin banyak, akhirnya jadi dekat dengan masjid. Selama jelas kompleksnya berbeda, ini areal masjid atau areal rumah dan itu areal kuburan, kemudian ada pembatas, maka tidak masalah. Tidak masalah insyaallah taala. Karena yang dilarang adalah solat di kuburan ya bukan di rumah atau bukan pula di masjid ya terima kasih Pak Ustaz wallahu alam satu lagi Pak silakan terakhir ya ini minggu depan itu kan ak, ak, apa ada bulan ruah kalau dan nanti diikuti dengan bulan puasa. Orang Jawa itu sebelum puasa dia itu kan suka berziarah. Ya. Nah, di sana ada leluhur banyak cucunya anaknya yang dari daerah bermacam-macam kayak itu kumpul bersama-sama kebetulan kumpulnya itu tergantung lah tanggal 25 atau kapan gitu satu minggu sebelumnya nah orang atau family yang rumahnya itu di desa yang bersangkutan itu dia itu tuh merasa nggak enak ada keluarganya datang dari kota lain datang hanya yang dituju adalah eyangnya leluhurnya yang ada di makam makanya dia itu mem membawa makanan dari rumah ke kuburan dimakan bersama-sama nah ini kayak gitu itu dianggap sebagai bid'ah. Padahal kalau yang itu itu kan tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Sekian terima kasih. Uh, jemaah sekalian, ini pertanyaannya bagus sekali. Kita diingatkan dengan satu uh, ritual yang dilakukan oleh sebagian orang dalam berziarah kubur, yaitu dengan menentukan hari tertentu atau musim tertentu. Biasanya menjelang Ramadan. Ya. Tapi di daerah lain pas masuk Ramadan tanggal 1. ya Atau tepat di hari rayanya. Mereka pada rame-rame berziarah. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama termasuk mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu khusus dalam berziarah kubur. Barang siapa menentukan waktu khusus berarti dia menambah-nambah dalam syariat. Berarti dia menambah-nambah di dalam syariat. Jadi kita mau berziarah kubur kapan saja kapan saja kita lakukan boleh dan tidak boleh kita menentukan waktu khusus yang selalu kita lakukan berulang-ulang yang selalu kita lakukan berulang-ulang ya yeah. dan itu juga bisa menjadi Eid bisa menjadi Eid Eid itu adalah satu hari yang selalu dirayakan atau diperingati secara berulang-ulang ya dan Eid di dalam Islam itu sudah dibatasi Idul Fitri dan Idul Adha jangan kita tambah dengan hari-hari yang lain lagi ya jangan kita tambah dengan hari-hari yang lain lagi kemudian makan-makan di kuburan sangat tidak cocok ya orang di kuburan untuk ingat mati kok datang ke sana makan-makan ya yeah, jadinya nggak ingat mati ingat hidup ya ini nggak cocok sekali sangat tidak cocok untuk makan-makan di kuburan ya dan itu juga termasuk tidak menghormati orang yang sudah wafat. Kok kita jadikan kuburan tempat makan-makan? Iya, harusnya kita jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk mengingat mati, merenung, jangan banyak omong, jangan banyak bicara, diam, merenung. Iya, merenung mengingat kematian, mengingat kehidupan akhirat, ingat dosa-dosa kita. Itu di kuburan, bukan ngadain pesta makan-makan di sana. Ya, apalagi ketika makan-makan mungkin ada makanan yang jatuh atau kotoran-kotoran yang jatuh di kuburan tersebut, ini namanya tidak menghormati, tidak memuliakan orang-orang yang sudah wafat. Ya. Jadi di situ ada banyak kemudaratan. Belum lagi kalau menempuh jarak safar. Orang berdatangan dari jauh untuk berziarah kuburan, maka ini tidak dibenarkan termasuk ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hadis sahih keutamaan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga tidak termasuk dalam amalan haji maupun amalan umrah. Ya sebagian orang salah sangka mereka pikir berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari amalan haji maupun amalan umroh padahal nggak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali dengan amalan haji maupun amalan umroh kita boleh berziarah dan berniat berziarah kalau kita sudah masuk ke kota Madinah kita niatkan untuk berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adapun masih menempuh jarak safar maka tidak dianjurkan kita berziarah atau meniatkan berziarah kubur Hal itu terlarang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan safar. Tidak boleh melakukan safar karena kemuliaan satu tempat atau karena ibadah khusus yang akan dilakukan di tempat tersebut kecuali ketiga masjid yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa hanya tiga masjid ini yang boleh kita niatkan dari jauh, saya mau datang ke sana untuk beribadah di sana. Ya. Maka dari itu berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan tidak sepatutnya kita melakukan perjalanan jauh sekedar untuk berziarah kubur. Ya. Perjalanan jauh untuk satu ibadah tertentu, ibadah yang sifatnya khusus di tempat itu hanyalah untuk ketiga masjid saja. Jadi banyak pelanggaran di situ. Banyak pelanggaran dalam aktivitas ziarah kubur seperti itu. Wallahu alam, inilah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.